Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah <clears throat> wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca Mi'yarul Bid'ati karya Syekh Muhammad Ibn Husain Al-Jizani hafizahullahu taala. <clears throat> Selanjutnya al-mas'alah turabi'atu tambihat sejumlah catatan. Yang pertama, layal zam tidaklah mesti orang yang berpendapat bahasanya bid'ah itu terbagi menjadi hasanah dan syiah atau terbagi menjadi lima sebagaimana hukum taklifi tidaklah mesti kemudian dia mengambil dan menyetujui sejumlah bid'ah. Sebagaimana layal zam tidaklah mesti ketika ada orang yang mendukung atau mengambil sebagian bid'ah tidaklah mesti kalau beliau berpendapat kalau bid'ah itu terbagi menjadi dua macam. Di antara yang yashhadu lidzalika menunjukkan atau membuktikan hal itu adalah Al-Is ibn Abdul Salam. Beliau yukarir menjelaskan bahasanya bid'ah itu terbagi menjadi lima sebagaimana hukum taklifi. Di mana beliau mengatakan wahiyah dan bid'ah itu terbagi menjadi bid'ah wajibah, bid'ah muharramah, bid'ah mandubah, bid'ah makruhah dan bid'ah mubahah. Meskipun demikian, di waktu yang sama beliau adalah imam, adalah teladan dalam ihtisab. Ihtisab itu nama lain dari amar ma'ruf nahi Mungkah ala dzawil mungkarat kepada pelaku kemungkaran. Di antaranya beliau mengingkari salat ghaib dan menghitungnya sebagai bid'ah yang tercela. Beliau mengatakan, di antara dalil yang menunjukkan bid'ahnya salat ini adalah para ulama adalah realita bahasanya para ulama yang mereka adalah di a'lamuddin adalah rambu-rambu agama ini dan para imam kaum muslimin dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi-tabi'in dan orang-orang setelah mereka miman di antara orang-orang yang menulis buku dalam masalah syariat ma'a meskipun mereka syiddati hirsihim punya antusias yang luar biasa untuk mengajari masyarakat hal-hal yang wajib dan hal, hal yang sunnah, tidak ada satupun dari mereka yang menukil atau tidak satu uh, lam yungkol tidaklah dinukil dari satupun mereka bahasanya mereka menyebutkan adanya salat ini yaitu salat ar-ghaib. Tidak pula mereka mencatatnya dalam buku-buku mereka. Tidak pula mereka ta'arada menyinggungnya dalam majelis-majelis mereka. Wal adatu tuhilu, hukum adat menilai mustahil antakuna mislu hadhihi bahasanya eh, salat semacam ini adalah sunnatan adalah satu hal yang dituntunkan kemudian taghibu tidak diketahui oleh mereka-mereka yang mereka itu adalah a'lamuddin adalah rambu-rambu agama ini dan teladan bagi orang-orang yang beriman wahum alladzina ilaihim aruju'u yang mereka adalah orang-orang yang menjadikan menjadi rujukan dalam semua hukum baik hukum eh, al-faraid perkara-perkara yang wajib, perkara yang sunnah ataupun perkara halal dan haram. Ini sekian perkataan Al-Ais ibn Abdussalam. Maka lihat beliau sendiri mengatakan bid'ah itu ada lima macam. Non pengingkaran beliau terhadap salat raib satu hal yang keras. Sampai-sampai beliau berpolemik dengan Ibnu Solah tentang masalah ini. Wafi mukabil sebaliknya dijumpai ada orang yang menolak pembagian bid'ah menjadi hasanah dan sayyah dan mengingkari pembagian tersebut illa akan tetapi dia membenarkan sejumlah bid'ah al-muqarrarah yang itu jelas-jelas bid'ah menurut para ulama haitsu yaqul di mana dia mengatakan saya tidak menerima kalau itu adalah termasuk jenis bid'ah. Bahkan itu adalah di antara perkara yang didukung yang dalil dari syariat menunjukkan bagusnya. Dan bahasanya dalil-dalil syariat menunjukkan kalau dia termasuk bagian dari sunnah. Ya, maka uh, kalau orang itu membagi bid'ah menjadi dua atau menjadi lima dan dia objektif dan dia mengikuti jalan mutakaddimin jalan para ulama terdahulu bahasanya pembagian itu adalah untuk bid'ah e, lughawiyah maka belum tentu dia akan jadi pendukung bid'ah-bid'ah yang tercela. Demikian juga orang yang menolak e, orang yang e, Sebaliknya dijumpai ada orang yang tidak setuju dengan pembagian bid'ah, namun dia membolehkan sejumlah perkara bid'ah. Kenapa? Karena menurut anggapannya bukanlah bid'ah, namun itu sunnah. Kemudian catatan yang kedua, jalan untuk membantah e, bid'ah dan alil bid'ah yang baris sepatutnya tidaklah mencukupkan diri pada ibtal, membatalkan taksimil bid'ati. Pembagian bid'ah menjadi hasanah dan sayi'ah. Sebagaimana sebagaimana sepatutnya ala yuktafa fihi tidak mencukupkan dalam masalah ini yaitu bantahan dengan menjelaskan kalau kula bid'atin dolalah itu bersifat umum. Namun jalan yang benar dalam menghadapi alil bid'ah innama yakunu hanyalah dengan membatalkan jalan mereka dalam berdalil dari sisi dalilnya dan kaedah-kaedah syariatnya. Di antara contoh hal itu adalah Al-Ais ibn Abdus Salam rahimallahu taala dan beliau di antara ulama yang mengatakan bitaksimil bid'ati bahasanya bid'ah itu terbagi menjadi beberapa macam. Lihat iktamada beliau mengandalkan ketika beliau mau membatalkan menganggap batilnya bid'ah salat raib beliau mengandalkan dan berpegang kuat pada kaedah syariah jalilah. Satu kaedah syariah yang sangat agung yaitu semua ibadah. Anakula ibadah timnal ibadat, semua bentuk ibadah yang tidak dikerjakan oleh salafus saleh dari kalangan sahabat dan tabi'in dan tabi' tabi'in. Tidak pula dinukil tidak pula dicatat dalam buku-buku mereka ataupun disinggung dalam majelis-majelis mereka, maka ini adalah bid'ah yang sesat. Ini adalah bid'ah yang tercela. Bisharti tentu dengan syarat e, faktor pendorong untuk melakukan ibadah tersebut ada di masa salaf, belmanik dan faktor penghalang untuk melakukannya itu muntafian tidak ada. Ya, maka di sini ada saran dari uh, penulis ketika uh, kita mau ketika seorang itu mau membantah ketika kita mau membantah uh, bid'ah maka jangan hanya fokus pada penegasan kalau hadis wakula bid'atin dolalah itu bersifat general dan tidak sepakat dengan pembagian bid'ah Ya, menjadi sayyah dan hasanah. Karena misalnya kalau fokus pada pembagian bid'ah, maka nanti kita akan dibenturkan dengan tidak mengakui khilaf ulama. Ini akan dibenturkan tidak mengakui adanya perbedaan di kalangan para ulama. nanti akan disodorkan, bukankah ini pendapat fulan, pendapat fulan, kenapa tidak diakui? Ini Kenapa kemudian modelnya cuma mengambil satu pendapat ulama, kemudian yang lain ya tutup mata. Nih. Oleh karena itu maka yang beliau sarankan cara yang kemudian tepat adalah eh, adalah sebagaimana adalah dengan eh, dengan membatalkan masalik, ya, membatalkan metodologi atau metode dalam berdalil. Ya, maka itu yang lebih penting dan diantaranya adalah menekankan kepada yang disebut dengan sunnah tarkiyah. Sesuatu yang tidak dianggap dan tidak dikenal sebagai ibadah ma'hdoh oleh salafus saleh, oleh para ulama, tidak di era eh, era tiga generasi yang utama, di era para imam, iya. maka itu tidak dikenal sebagai satu ibadah, maka itu bukan ibadah. Sebagaimana cara yang ditempuh oleh al aiz ibn Abdissalam. Catatan yang ketiga, Anak hunalika ada ala kohmatina hubungan yang kuat dan keterikatan yang sangat kuat antara menetapkan bid'ah hasanah dan mengingkari adanya bid'ah idovia Bahkan realita menunjukkan balwaki al-musyahad, realita yang bisa disaksikan mengatakan sebagian dari orang belakangan berupaya untuk menganggap bagus sejumlah bid'ah idovia dan mengingkari kalau itu bid'ah dolalah. Wadhalika dan caranya dengan menggunakan di bawah kedok nama bid'ah hasanah. Wahada masayati itu yang akan dibahas di kaidah selanjutnya. Maka catatan yang ketiga dijumpai ada orang yang di, di, menolak kalau bid'ah di idofiyah itu adalah bid'ah yang tercela. Kemudian mereka berupaya untuk untuk menyimpulkan bahasanya bid'ah idofiyah itulah bid'ah hasanah. Bahasanya bid'ah hasanah itulah bid'ah idofiyah. Oleh karena itu kaidah yang ke-10 bid'ah hasanah itu tidak bisa menggantikan bid'ah idofiyah. Latakumu makoma menggantikan. Maka bid'ah hasanah tidak boleh ditutup diganti dengan nama bid'ah ini bid'ah idofiyah tidak boleh ditutup kemudian diganti dengan nama bid'ah hasanah. Kenapa? Karena bid'ah hasanah itu bid'ah lughawiyah. Sedangkan bid'ah idofiyah, bid'ahnya di situ adalah bid'ah syar'iyah. ibadah itu dikarenakan ibadah yang mengada-ada atau diada-adakan dari sisi sifatnya boleh jadi itu disyariatkan dari sisi asalnya. Karena ibadah tersebut bersandar kepada dalil umum. Inilah yang disebut dengan bid'ah idofiyah. Maka qadzahabat dununu nubak ba'dinas maka prasangka sebagian orang kemudian eh, Zahabat berpendapat untuk menamai bid'ah jenis ini dengan sebutan bid'ah hasanah. Iktimada dengan mengandalkan ala subutiha. Bahwasanya bid'ah tersebut adalah satu hal yang valid dari sisi asal. Min jihad dari sisi wurudit tolab. Adanya perintah. Perintah general untuk melakukannya. Fasar maka jadilah mereka dengan hal itu mengingkari adanya bid'ah idofiyah. Dan di antara contoh bid'ah hasanah menurut mereka, waya dan bid'ah tersebut pada hakikatnya adalah mingkobil, adalah jenis atau bagian dari bid'ah idofiyah. Yang pertama, membangun masjid di atas kubur atau di dekat kubur orang saleh Tolaban litabaruk. Ini dalam rangka mencari keberkahan. Ini ya ini yang penting digarisbawahi. Tolaban litabaruk. Artinya kalau orang bangun masjid di dekat kubur orang soleh karena faktor ya ketersediaan tanah dan sebagainya, maka itu bab yang berbeda. Ya, kalau orang bangun masjid di kurbi di dekat kubur orang saleh karena tabarok. Nah, ini yang masalah. Kalau mereka mengatakan yang terlarang adalah sholat menghadap kubur ta'abudan dalam rangka beribadah kepada Allah. Maka itu tidak boleh. Ya, sholat menghadap kubur ya, meskipun niatnya ta'abudan karena mau mendekatkan kepada Allah. Maka ini bid'ah. Ini bid'ah. Atau bersujud laha kepadanya. Ya, maka ini syirkun. Maka ini syirkun. Kalau sujud lahannya kembali kepada al-kubur. Maka ini syirkun. Kemudian yang kedua, Asyadah fil adhan, tambahan Sayyidina ketika adhan, ketika ikomah, dan ketika tasyahud dalam salat. Yang dimaksud dengan siyadah adalah ucapan Sayyidina Muhammadin. Kemudian yang ketiga, ziyadatu dzikri, tambahan dzikir dan doa setelah adzan. Mausulan bihi. Bersambung dengannya. Bersambung dengannya. Begitu selesai adan langsung dikir dan berdoa. Dan itu bersambung dengannya. Sehingga seakan-akan jadi kesan itu jadi satu paket yang menyatu dengan adan. Ini. Jika ada orang beralasan eh, demikian juga ada perlu syarat yang tidak disebutkan eh, oleh beliau ini bermasalah manakala dengan suara keras sebagaimana sekeras suara adzan. Kalau dengan suara yang lirih, maka tidak mengapa. Ya, jadi habis selesai adzan, kemudian dia si muadzin ini berdoa dengan suara lirih. Dengan suara lirih. Maka ini tidak mengapa karena tentu doanya muadzin dalam ini termasuk doa di antara adzan dan iqamah yang itu masru'. Yang itu masro. Tentu tidak salah doa di sini. Dengan catatan, dengan suara yang lirih. Ya, dengan suara yang lirih berbeda dengan suara ad, azan yang dia kumandangkan yang lantang. Yang bermasalah adalah bersambung kemudian suaranya selantang suara azan yaitu pakai mikrofon. Yang ini kalau di Jawa disebut apa puji-pujian dan semacam itu. Kemudian uh, iltizam kiraatul hizbi. Di komitmen untuk membaca satu hizib, satu bagian dari data satu hizib. Hizib ini bisa uh, pengertiannya adalah wirid dari satu paket zikir setelah selesai sholat subuh dan maghrib ala hayatin jama'iyatin secara berjamaah. Fahadil amsilah maka contoh-contoh ini semuanya terhitung menurut mereka sebagai bagian dari bid'ah hasanah bukan bid'ah idhofiyah. Dan di antara bid'ah hasanah mereka adalah mengkhususkan sebagian waktu dengan satu jenis ibadat yang syariat tidak mengkhususkannya. Mengkhususkan dikir, doa, sholat, ataukah puasa. Demikian juga mengkhususkan sebagian tempat untuk melakukan satu ibadah yang syariat tidak mengkhususkannya. Min qasdiha berupa bersengaja pergi ke tempat itu, mengadakan perjalanan ke sana, mencari berkah di dekatnya, sholat di sana dan doa di dekatnya. Kalau mereka mengatakan bahasanya pengertian bid'ah dalam syariat ini namanya kok hanya terwujud dalam sejumlah permasalahan lahab walaha itlaqan minal adillah asyariyah yang eh, tidak memiliki dalil sama sekali dari dalil-dalil syariat. Tidak memiliki dalil syariat sama sekali. Itu terjemah bebasnya. Letaknya yang tidak memiliki bagian itlakon sama sekali dari dalil-dalil syariat. Yaitu tidak ada dalilnya secara uh, umum, tidak pula memiliki dalil secara khusus. Yang bid'ah dengan pengertian ini namanya adalah bid'ah hakikiyah. Adapun yang disebut dengan bid'ah idofiyah maka tidak sah untuk dilabeli sebagai bid'ah. Karena hal tersebut bersandar kepada dalil umum. Yaitu dalil yang menunjukkan asal pensyariatannya. Mereka mengatakan, setiap masalah yang waroda terdapat padanya dari syariat, perintah bersifat umum. Maka tidak ada dalam masalah ini, ini fonis bid'ah bihalin sama sekali. It'ina tolah basyari karena permintaan karena permintaan dari syariat adalah dalil kalau itu disyariatkan. Wakalu mereka mengatakan, Hadi to'aton ketaatan ini kota padat telah terbukti ada fi ghairi hadil awqati, di waktu-waktu yang lain. Fananu oleh karena itu kami melakukannya abadan, selamanya. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menghukum kami karena ketaatan yang telah Allah perintahkan dan Allah motivasi atau Allah, Allah anjurkan. Allah anjurkan supaya kami memperbanyak melakukannya. Ya, maka mereka punya anggapan kalau dia adalah satu hal yang merupakan nilai ketaatan fi ghairil haidil awqat di waktu yang lain di satu waktu maka di waktu ini juga ketaatan. Dan tentu ini satu hal yang tidak benar. Sesuatu yang sesuatu itu taat di satu tempat belum tentu adalah ketaatan di tempat yang lain. Satu itu ketaatan di satu waktu itu belum tentu dia bernilai ketaatan di waktu yang berbeda. Sebagaimana kemarin telah kita singgung ketika kita membahas Abu Israel. Yang dia mau tak mau takarban ilallah dengan cara berdiri. Yang berdiri ini adalah ibadah. Kapan? Di waktu sholat. Ya, waktu sholat berdiri itu ibadah, bahkan rukun, ibadah wajib ganjarannya besar karena wajib bahkan rukun. Tapi di di waktu yang lain Nabi tegaskan itu bukan ibadah. Menantarkannya sebagai bentuk ibadah kepada Allah satu hal yang tidak boleh. Kalau mereka mengatakan tidak sah an yujad dijumpai dalam syarat ini yang namanya bid'ah idofiyah. It karena takara telah jelas mata jika memungkinkan satu pendapat itu kembali satu kauli minal akwal satu pendapat kita kembalikan pada dalil muktabar menurut syariat maka pendapat tersebut tidak bisa dihitung dan dinilai sebagai bid'ah. Maka mereka menjadikan teks-teks umum sebagai dalil kafian yang sudah mencukupi untuk menetapkan ibadah apapun. Baik itu mau dilakukan mutlak ataupun muqayyad. Wabinaan ala dhalika berdasarkan hal tersebut maka tidak ada tempat masuk bagi vonis bid'ah menurut mereka fi'itian bisya'in dengan uh, pada melakukan suatu ibadat al aywajin dalam bentuk apapun wabi ayi dengan sifat apapun oleh karena itu tidak ada bid'ah dalam bab zikir dan doa dan tidak ada bid'ah dalam mengerjakan satu dari ini, satu pun sholat. Ini, karena sholat sunnah mutlak itu dianjurkan. Maka tidak ada bid'ah dalam sholat sunnah. Wala bid'ata tidak ada bid'ah dalam puasa sunnah. Karena ada puasa sunnah mutlak. Ini. Wala bid'ata demikian juga tidak ada bid'ah dalam manasik haji dan umrah. Abu Samah Asy-Syafi'i rahimallahu taala mengatakan sebagian orang yang bodoh al-muta'allimin. Pelajar itu terkecoh. Dengan firman Allah taala wasjud wa qatarib, bersujudlah dan mendekatlah. Dan perintah untuk bersujud, perintah mutlak untuk bersujud. Tentang al-muta'allimin di catatan kaki demikian fil asal di di kitab asalnya. Namun kata penulis, boleh jadi yang benar al-muta'alimin, orang yang sok pintar. Namun, kalau dibaca al-muta'alimin sebenarnya tidak mengapa. Muta'alimin artinya eh, orang yang pembelajar. Dia orang yang eh, sebenarnya masih perlu belajar. Sehingga ya tidak bertentangan dengan al-juhal. Masih bodoh. Maka ada orang yang terkecoh dengan ayat wasjud waqtarib. Bersujudlah. Perintah umum, perintah mutlak. Diperintahkan untuk bersujud dalam di, tanpa dibatasi pada e, waktu tertentu. Wadhanna maka dia menyangka bahasanya ayat ini yang tadi mengharuskan umum sujudi. Di, di berlakunya sujud secara umum dalam semua waktu. Sehingga semua sujud alal itlak secara mutlak terwujud dengannya takarob kepada mendekat kepada Allah Ta'ala. Dan dia adalah kedekatan yang nilainya adalah kemuliaan. Waktadoda dan itu tambah kuat bimaja'a qabla dalika dengan ayat yang datang sebelum ayat itu dengan ayat sebelumnya yaitu yang isinya adalah keheranan dan pengingkaran kepada orang yang melarang bersujud dan sholat. Yaitu firman Allah Ta'ala, abdan idha sholla. Apakah pendapatmu tentang seorang yang melarang seorang hamba Allah untuk sholat? Nih, maka ini ketika ini digabungkan lengkap sudah. Nih, ini bersujud satu hal yang diperintahkan, sholat itu satu hal yang diperintahkan dan tercela tercela keras orang yang melarang-larang orang sholat. Orang mau orang mau orang mau sholat kenapa dilarang-larang? Ya warofala dan dia lalai. Bahasanya sujud yang mendekatkan kepada Allah itu tidak semua sujud. Namun sujud yang diizinkan. Itulah sujud yang disyariatkan. Bukan semua sujud min susurah dari sisi bentuknya. Asalkan bentuknya itu sujud kemudian semuanya diperbolehkan. Bukan demikian. Maka akan kita katakan, apakah wasjud di sini Apakah wasud di sini yang artinya sholat? Apakah itu dengan semata-mata ayat yang kita bolehkan orang untuk sholat sunnah mutlak? Ini ya, saat matahari terbit, saat matahari tenggelam. Ini. Apakah dengan semata-mata ayat ini kita akan bolehkan? Apakah kemudian dengan ayat ayat alladhiyanha abdan ida sholat? Apakah akan kita katakan termasuk hal yang Allah ingkari orang yang melarang sholat saat matahari terbit? Sholat sunnah mutlak. Saat matahari terbit. Saat matahari tenggelam. Apakah orang yang melarangnya. Kemudian kita katakan anda termasuk dalam ayat ini. Afa'atalladhi yanha abdan idha sholat. Dan tentu tidak. Tentu tidak. Maka ini menunjukkan bahasanya sujud atau sholat yang diperintahkan itu bukan semua sujud dan sholat. Namun memang sujud dan sholat yang memang diizinkan yaitu disyariatkan. Kalau itu tidak diizinkan semacam sholat sunnah mutlak saat matahari proses terbit atau saat matahari proses tenggelam, tidak masuk. Hada mujmal inilah global dari perkataan orang yang mengingkari adanya bid'ah idofiyah, wafahwa dan isi dari pendalilan mereka. Dan jawaban untuk perkataan ini ada dua jenis jawaban. Jawaban global dan jawaban rinci. Adapun jawaban global, Fayah sulu maka itu terwujud bil ihalah dengan kembali kepada dua kaedah penting dalam bab ini. Yang pertama kaedah hukum asal ibadah itu terlarang. Yang ini merupakan kaedah yang ke-16. Dan makna kaedah ini Bahasa hukum asal ibadah adalah terlarang dan terlarang kecuali yang diizinkan oleh syariat. Berdasarkan hal ini, berdasarkan kaidah ini, maka siapa yang mengklaim satu ibadat, satu ibadah maka tuliba dituntut untuk mendatangkan dalil adanya ibadah tersebut dari dua sisi. Yang pertama dari sisi asalnya. Yang kedua dari sisi sifat dan tata caranya. Walayakfi dan tidaklah cukup li ibadat ibadati untuk adanya ibadah ala wajib tafsil secara rinci mujarat semata-mata adanya nas am nas umum tentangnya wa illa kalau kita cukupkan dengan dalil umum maka sain fatihu maka akan terbukalah pintu mengada-ada dalam semua bab ibadah karena tidak ada satupun pelaku bid'ah kecuali memungkinkan baginya untuk bersandar kepada dalil umum. Kemudian kaidah yang kedua yaitu semua ibadah yang disyariatkan secara umum la yadullu ala masyru'iyati tidaklah menunjukkan kalau dia disyariatkan manakala dikerjakan secara khusus. Dan ini adalah kaidah 21 di kitab ini. Makna global dari kaidah ini, apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya berupa ibadah secara umum dan mutlak, inna yadullu hanyalah menunjukkan ala subuti asli hadil ibadah. Adanya asal dan dasar bagi ibadah ini. Thumma kemudian nas yang umum dan mutlak ini laisafi tidak ada di dalamnya dalil eh, khusus ala taqidil ibadat untuk membatasi ibadah pada tempat tertentu atau waktu tertentu atau tata cara tertentu. Ya, meskipun ya, meskipun uh, uh, perintah yang bersifat munas yang bersifat umum itu tentu ketika mau dipraktekkan dalam uang nyata itu nanti bentuknya akan jadi tertentu. Bentuknya akan jadi tertentu. Non bentuk tertentu tersebut pilihan bentuk tertentu tersebut haruslah dengan pertimbangan yang logis. Bukan pertimbangan yang tidak logis. Kalau bentuk tertentu dari praktek dalil umum itu karena pertimbangan logis maka tidak masalah. Misalnya ikhul Quran, Bacalah Al-Qur'an itu umum. Itu umum. Perintahnya mutlak. Bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabi. Karena dia nanti akan datang pada hari kiamat. Amal baca Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberi, untuk memberikan syafaat bagi e, bagi sahibul Quran, orang yang gemar membacanya. Ini perintah umum, ikra'ul Quran. Tidak dibatasi waktu tertentu. Nah, dalam prakteknya, ketika ini mau dibawa ke, data, ke dataran praktek, nanti akan jadi khusus. Si A dan dia baca Quran setiap habis maghrib. Si B baca Al-Quran setiap habis subuh. Si C baca uh, baca Qurannya dia habis uh, dia, dia, habis sholat tahajudnya misalnya. Jadi khusus. Dan itu jadi eh, boleh jadi jadi rutinitas hariannya. Si A rutinitas harian baca Qur'annya ba'dal maghrib. Si B rutinitas baca Qur'annya ba'da subuh. Maka apakah ini taksis yang bermasalah? Jawabannya bukan. Jawabannya bukan manakala pilihan waktu tersebut itu karena alasan-alasan yang logis. Saya longgarnya habis maghrib. Saya longgarnya habis maghrib, habis subuh saya sudah harus persiapan kerja. Tidak ada waktu. Saya bisa duduk nyaman, bisa kemudian e, baca Quran dengan dengan kadar yang banyak. Ya, cuma waktu longgarnya dalam maghrib. Ya, maka ini karena alasan waktu longgar. Iya, maka ini tidak mengapa. Maka ini tidak mengapa. Tapi lain halnya kalau alasannya oh saya baca waktu ini oh, karena ini ada fadilahnya. Oh ini ada nilai plusnya bahkan plus plus. Nah itu yang itu takses yang bermasalah. Itu takses yang bermasalah. Jadi uh, dalil umum dalil umum untuk satu hal itu dibawa ke dalam praktek itu pasti jadinya khusus. Itu pasti bisa dipastikan itu nanti jadinya sesuatu yang khusus. Ya, namun sesuatu yang khusus ini tidak mengapa jika karena alasan logis. Ya, alasan logis. Ya, khusus ini bermasalah manakala alasannya bukan alasan yang logis. Misalnya dalil umum perintah untuk menuntut ilmu. Tolapul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu satu kewajiban setiap muslim. Di, di dataran praktek jadi khusus. Setiap ahad pagi. Setiap ahad pagi. Maka dalil umum ini kalau dipraktekkan jadi khusus. Nah khusus ini adalah Eh, praktek yang khusus ini bermasalah ataukah tidak menimbang. Hmm, alasannya alasan logis ataukah tidak. Pertimbangan-pertimbangan logis ataukah tidak. Kalau pertimbangannya logis maka tidak masalah. Hmm. Kenapa kok kemudian tulabul ilminya kan e, mutlak am? Kenapa e, jadi khusus ahad pagi? Ya karena itulah yang waktu longgar ini orang pada ya, libur kerja, ini, ya, maka kalau kita ini, ya, adakan di ahad pagi, pesertanya lebih banyak, bisa lebih maksimal lebih bisa maksimal lebih banyak. Karena itu, Ini, ya, kalau seandainya dari pemerintah libur kerja hari Selasa, gitu ya, nanti kita pindah Selasa pagi. Ya. Kalau kemudian uh, seandainya Eh, ganti kemudian libur itu Rabu, ya, libur semua kerja itu Rabu. Nanti kita juga akan pindah. Kita tidak fanatik kok di Ahad pagi. Nih, Ahad pagi itu bukan. Kita tidak fanatik Ahad pagi. Karena karena itu karena satu pertimbangan logis. Kalau pertimbangannya tidak logis maka nanti fanatik. Ya harus Ahad pagi. Kenapa? Oh, karena ini ada fadilahnya begini, begini, begini. Kalau nanti digeser di hari yang lain, nah, Rabu pagi, wah jadi hilang fadilahnya. Nah, nah itu pengkhususan taksis yang bermasalah. Nah, kemudian jawaban yang kedua, jawaban secara rinci. Ayo kal kita katakan. Inal bid'ah al idofiyah bahasanya bid'ah idofiyah itu bersandar dalam khususnya dan dalam penentuannya kepada nas yang bersifat um dan mutlak. Wakat takor dan padahal satu hal yang telah jelas. Anan nasa minasari bahasanya nasariat Mata jika dia bersifat umum dan mutlak. Fa inna dulu maka dia tidaklah menunjukkan adanya ibadah tersebut secara khusus dan tertentu. Haitsu di mana penetapan ibadah khusus dan tertentu itu yaftakiru ila memerlukan dalil khusus dan tertentu. Wala yakfi dan tidak cukup untuk menetapkannya dengan datangnya dan adanya nas yang bersifat umum. Abu Samah Al-Maqdisi Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan Wa amma al-qismu thani, adapun jenis yang kedua. Itulah perkara yang disangka oleh mu'zam, kebanyakan manusia sebagai ketaatan dan amal yang mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Padahal tidak demikian. Atau bahkan meninggalkannya lebih afdol daripada melakukannya. Fahadah maka amal jenis inilah yang aku letakkan, aku buat buku ini karenanya. Wahua dan dia adalah ma perkara yang diperintahkan oleh syariat. Fi suratin minasuari. Dalam satu bentuk minas zaman dari zaman tertentu atau tempat tertentu. Semacam puasa di siang hari dan tawaf di Ka'bah. Atau satu hal yang diperintahkan pada person tertentu tanpa yang lain. Kalau di semacam hukum-hukum khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Minal mubahat rupa hukum-hukum yang mubah yang khusus untuk Nabi. Contohnya poligami lebih dari empat. Watakfifat atau hukum keringanan yang khusus untuk Nabi. Di antaranya adalah Nabi mendapatkan keringanan dari Allah untuk tidak wajib membagi malam secara adil dan sama rata di antara istri-istrinya ini hukum khusus untuk Nabi. Fayaqisul jahil. Maka ada orang yang bodoh yang mengkiaskan dirinya dengan Nabi. Nah. Mengkiaskan dirinya dengan Nabi. Nah. Fayaf'aluhu lantas dia melakukannya. Padahal dia dilarang untuk itu. Kemudian dia kiaskan asu, aswar perkaranya. Sebagiannya dikiaskan dengan yang lain tanpa membedakan antara zaman dan tempat. Wayaqa dzalika hal tersebut terjadi pada sebagian orang disebabkan hirs alal asar, Ya, adalah semangat untuk uh, al hirs al-athar the antusias dan semangat untuk melakukan dalil. Min iqa'il ibadat, yaitu mengerjakan ibadat, wal qurab dan amal-amal yang mendekatkan kepada Allah dan berbagai macam ketaatan. Maka antusias tersebut mendorong mereka untuk mengerjakan ibadah-ibadah tadi di waktu dan tempat yang dilarang oleh syariat. Syariat melarang menjadikan ketaatan di waktu dan tempat tersebut. Wa minha dan di antaranya ada yang nanti hukumnya haram. Ketaatan dikerjakan di waktu tertentu tersebut ada yang hukumnya haram. Wa minha mawa makruhon dan ada yang ketika dikerjakan di waktu itu hukumnya makruh. Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala beliau mengatakan. Mantawa, man, mantuwujiha alaihi. Siapa yang, orang yang tertuju padanya. Radduwati atin mengembalikan barang titipan fil hali seketika. Fakoma lantas dia berdiri dan takbiratul ihram mengerjakan salat yang sholat merupakan amal yang paling amal kurbah, amal ibadah yang paling dekat kepada Allah Ta'ala. Maka asobihi, maka dia bermaksiat dengannya. Falayakfi, maka tidaklah cukup. ni saksi, maka ada orang yang eh, ada orang yang punya kewajiban saat itu mengembalikan barang titipan. Eh malah sholat. Padahal itu adalah eh, ketika itu adalah waktu di mana dia wajib mengembalikan barang titipan. Malah waktu itu tidak diisi dengan apa yang jadi kewajibannya, malah dia takbiratul ihram untuk larut dengan sholatnya. Padahal itu adalah waktu wajib dia untuk mengembalikan barang titipan. Maka kata Abu Hamid Al-Ghazali, asabihi. Dia bermaksiat dengannya. Sehingga di sini kita jumpai pelajaran falayak fi fikoni saksi mutian. Maka tidaklah cukup supaya orang itu berstatus sebagai orang yang taat. Ya, tidaklah cukup dengan e, perbuatannya itu sejenis dengan jenis ketaatan. Perbuatan yang dia lakukan adalah jenis ketaatan. Malam yurai selama dia tidak memperhatikan waktu, syarat, dan urutan. Ya, kalau waktu dia adalah waktu wajib untuk melakukan yang lain, ini, dalam hal ini tadi contohnya adalah memulangkan barang titipan, kok malah dia pakai untuk sholat, ya, maka ini dia tidaklah taat dengan sholat yang dia kerjakan. Demikian dikutip dari Ihya Ulumuddin. Suma kemudian inauqat irtabata sesungguhnya terdapat hubungan antara pengingkaran bid'ah idofiyah khosotan terutama menurut ulama mutaakhirin yang mengingkarinya atau orang belakangan yang mengingkarinya. Ini punya hubungan dengan menetapkan bid'ah hasanah. Bahkan realita yang bisa disaksikan. Al-waqi al-musyahad. Realita yang bisa disaksikan menunjukkan. Bahasanya mereka, mereka menghindari kata-kata bid'ah idofiyah. Dan mereka tinggalkan. Kemudian mereka ganti dengan kata-kata bid'ah hasanah. Fahum maka mereka dengan perbuatan ini, mereka letakkan istilah bid'ah hasanah di tempat yang harusnya itu diberi nama bid'ah idofiyah. Wa min amthilati ala dhalika di antara contohnya. Contoh bid'ah idofiyah. Taksis mengkhususkan malam 27 bulan Rojab yang disebut dengan malam Isra Mi'raj bil mazid minadzikri was Dengan eh, dikhususkan mendapatkan diisi dengan tambahan zikir dan tambahan salat sunnah. Demikian juga mengkhususkan bulan Rajab untuk melakukan umrah. Yang ini yang disebut dengan sebutan umrah Rajabiyah. Kemudian ziyadah uh, al-muadzin muadzin memberikan tambahan solawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai adzan. E, tentang umroh orjabiyah, apakah itu bid'ah ataukah tidak, diperselisihkan ulama. Perlu diketahui, umroh orjabiyah, apakah dia bid'ah ataukah tidak, diperselisihkan oleh ulama. Ini Eh, Syekh Ibnu Bas rahimahullah taala di antara yang berpendapat bukan bid'ah. bukan bid'ah. Mungkin mungkin insya Allah di pertemuan yang kedatangan akan saya bacakan uh, perkataan beliau tentang masalah ini. Perkataan saya Ibnu Bas tentang masalah ini. Dan di antara alasannya karena ada uh, amal salaf yang menunjukkan hal ini. Kemudian tadi disampaikan di antara bid'ah idhafiyah adalah e, eh, solawat untuk Rasul setelah adzan. Bersolawat untuk Rasul setelah adzan. Dan ini adalah bermasalah manakala solawatnya itu dijaharkan. Dijaharkan. Adapun jika dengan suara lirik tidak sekeras suara adzan maka tidak masalah. Maka tidak masalah. Bahkan jika dilanjutkan dengan doa setelah adan maka itu dituntunkan. Jadi setelah selesai adan, kemudian maka dituntunkan untuk salawat habis itu baca doa setelah setelah adan Allah merubah hati dakwah tamah salatul qaimah. Memang ulama berselisih pendapat Apakah doa setelah adan yang salah satu paketnya adalah solawat terlebih dahulu itu dituntunkan untuk muadzin ataukah hanya khusus untuk orang yang mendengarkan. Namun yang benar muadzin pun boleh. Ya, muadzin itu pun boleh uh, membaca doa setelah adzan. Ya, sebagaimana pendapat Syekh Nuthaimin dan yang lainnya. Namun dengan catatan Solawatnya setelah selesai adzan itu suaranya suara lirih dan pelan. Dan, namun kita tidak tutup mata sebagian ulama berpendapat bahwasanya doa setelah adzan itu ya, tidak berlaku untuk muadzin, namun berlaku untuk ya, hanya yang mendengarkan adzan. Ini pendapat Al Albani. Namun menurut pendapat yang mengatakan muadzin termasuk dalam hal ini, termasuk yang diperintahkan untuk membaca doa setelah adzan, maka solawat setelah adzan yang dilakukan oleh muadzin itu bermasalah manakala dengan suara keras sekeras suara adzan. Fahadhihi maka ini tiga masalah yang dia terhitung bagian dari bid'ah idofiyah. Kenapa? Karena dia disyariatkan dari sisi asalnya. Karena dia bersandar pada dalil umum. Yaitu dalil yang menunjukkan keutamaan puasa. Kemudian qiyamul lail dan memperbanyak zikir, mengingat Allah. Akan tapi dia mengada-ada dari sisi dikhususkan dengan tata cara tertentu semacam ini. idhiya karena tata cara ini tidak bersandar pada dalil khusus. Ila anna haulain mutaakhirina mereka orang-orang belakangan memasukkan masalah ini di bawah di nama bid'ah hasanah. Dan bid'ah di hasabara'ihim menurut pendapat mereka adalah perkara yang tidak dikenal di masa salaf. Lantas mereka mengatakan, namun ibadah-ibadah ini dalla ala masru'iyatiha. Terdapat dalil kalau dia disyariatkan. Wa, wa wurudu tolabi adanya perintah umum untuk melakukannya. Sehingga jadilah dia namanya bid'ah hasanah. Kenapa bid'ah? Karena tidak dikenal di masa salaf. Kenapa hasanah? Karena terdapat e, perintah umum untuk mengerjakannya dan melakukannya. Maka tak amal renungkalah bagaimanakah terhubung erat pengingkaran bid'ah idofiyah menurut mereka-mereka dengan penetapan bid'ah hasanah tanpa memperhatikan makna syar'i untuk istilah bid'ah fawakau maka mereka terjumus dalam dua sisi dua dua kejelekan yang pertama adalah kejelekan dalam bentuk takwilul alfad mengotak-atik lafad kemudian kejelekan dengan tahriful ma'ani dengan penyelewengan penjelasan dan penafsiran Kemudian wasir dan rahasia di balik hubungan erat ini bahkan hadal istibdal penggantian ini anha ilmu ta'akhirin bahasanya mereka-mereka orang belakangan menganggap baik sejumlah yang sangat banyak dari perkara yang mengada-ada yaitu perkara-perkara yang telah diberi hukum oleh para ulama terdahulu sebagai bid'ah Wa nukila hadal hukmu anhum wa urifa. Dan hukum ini telah dinukil dari para ulama terdahulu dan telah dikenal. Wastahara dan telah populer nukilan ini di berbagai macam kitab wal musannafat dan buku-buku yang ditulis oleh para ulama. Fattaru maka mereka terpaksa ila takwil. Mereka terpaksa kemudian mentakwil maksud salaf antariki melalui jalan istilah bid'ah hasanah. Ini, maka di, kemudian mereka takwil e, fonis-fonis bid'ah yang diberikan oleh para ulama terdahulu. Ini, mereka takwil dengan uh, mereka dengan mereka kasih stempel itu adalah bid'ah hasanah. Fama, maka jika adalah satu perkara yang diada-adakan itu wakiah terjadi di bab ibadat. Maka mereka jadikan perintah umum baginya. E, dan keutamaan yang terdapat dalam bab tersebut mereka jadikan sebagai dasar dan landasan untuk menganggapnya sebagai satu hal yang baik. Lantas mereka katakan kalau itu bid'ah hasanah. Wa amma mawaroda adapun apa yang terdapat dari perkataan salaf dan para imam yang mencela bid'ah dan bahasanya annaha minal bid'ai dan bahasanya hal-hal itu termasuk bid'ah faham maluhu awalan maka mereka tafsiri perkataan para imam tersebut pertama kalinya mereka tafsiri dengan bid'ah lughawiyah yaitu sesuatu yang tidak dikenal di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pula para sahabatnya Thumma ja'alu kemudian mereka jadikan teks-teks umum yang mutlak sebagai dalil bagusnya bid'ah tersebut. Wabihadat tariqi dengan cara ini maka mereka e, tawassalu sampai kepada tujuan mereka yaitu mempersempit makna bid'ah dalam agama dan membatasi bid'ah dalam masalah agama cuma dalam bid'ah-bid'ah tertentu saja. Dan kemudian mereka pun mengkari adanya bid'ah idofiyah Itulah bid'ah yang al aktharu intisyarat yang paling banyak tersebar di kalangan masyarakat ahlu sunnah. Maka bid'ah idofiyah beliau sampaikan itulah yang banyak tersebar di kalangan masyarakat ahlu sunnah. Fangdu maka lihatlah bagaimanakah mereka menggabungkan antara mentakwil lafad dan kemudian menyelewengkan makna di mana mereka ambil lafad bid'ah hasanah kemudian mereka menganggapnya satu hal yang bagus, kemudian mereka jadikan itu matiyah. Matiyah makna asalnya adalah kendaraan. Ya, terjemah bebasnya batu loncatan. Kendaraan atau batu loncatan bagi mereka untuk membolehkan banyak dari bid'ah-bid'ah yang jelas kalau itu bid'ah. Wahum dan mereka film mukabil sebaliknya mereka menjauhkan lafat bid'ah idofiyah dan menjauhkannya. Dan mereka e, menelantarkan maknanya dan mereka jadikan makna bid'ah idhofiyah itu makduman menjadi tidak ada atau seperti tidak ada. Kemudian hubungan antara bid'ah hasanah dan bid'ah idhofiyah. Wajul istibah, sisi ketidakjelasan antara bid'ah hasanah dan bid'ah idhofiyah, ya itu nampak pada dua poin. Yang pertama, Kulan masing-masing dari keduanya ada padanya unsur mengada-ada dalam agama. Meskipun bid'ah hasanah itu lebih luas. Karena bid'ah hasanah itu tertelak digunakan dalam pengertian semua perkara yang baru. Baik itu perkara agama ataupun perkara dunia. Perkara, uh, kemudian poin yang kedua. Anal idas, ihdas bahasanya mengada-adakan perkara yang baru. Fikulin min huma dalam masing-masing dari keduanya, baik bid'ah hasan ataupun bid'ah idofiyah, bersandar fil ghalib umumnya pada dalil umum. Meskipun dalil bid'ah hasanah itu lebih luas. It kotastan itu karena bid'ah hasanah itu terkadang bersandar pada dalil khusus. Fatantarju sehingga bid'ah hasanah tersebut tantarju tercakup hina izin pada saat itu ketika dia memiliki dalil khusus tercakup dalam nama sunnah dan syariat. Semacam bid'ah hasanah dalam dalam bentuk solat taraweh secara berjamaah di belakang satu imam. Karena ingat bid'ah hasanah, bid'ah di situ bid'ah lughawiyah. Oleh karena itu bid'ah hasanah boleh jadi punya dalil khusus. Semacam bid'ah hasanah dalam bentuk solat taraweh berjamaah. Maka dia punya dalil khusus menunjukkan disyariatkannya salat tarawih berjamaah. Dan terkadang bid'ah hasanah itu bersandar pada dalil umum. Kalau dia sandarannya dalil umum, maka bid'ah hasanah yang betul, yang legal ini tercakup di bawah nama maslahat mursalah. Semisal pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf. Ila akan tetapi dalil yang menjadi sandaran bid'ah hasanah baik itu dalil umum ataukah ataukah dalil khusus adalah dalil yang muktabar yang diakui sebagai dalil dari tinjauan syariat. Bikhilafi dalil al-am lain hanya dengan dalil umum yang menjadi sandaran bid'ah idofiyah. Maka dia adalah dalil namun lahadzalahu min iktibari syari. Namun tidak teranggap lahadzolahu tidak memiliki bagian dari anggapan syariat atau sudut pandang syariat. Karena realitanya dalil untuk bid'ah idofiyah adalah semi dalil atau dalil mauhum, dalil yang cuma sekedar dianggap dalil padahal bukan. Ya, maka itu perbedaan antara bid'ah hasanah dengan e, bid'ah idofiyah. Dia sama-sama punya dalil, Non kalau bid'ah idofiyah, dalilnya adalah semi dalil, dalil yang tidak pada tempatnya, atau dianggap dalil padahal bukan. Sedangkan bid'ah hasanah yang legal, yang bid'ah di sini adalah bid'ah secara bahasa, maka dia memiliki dalil, boleh jadi dalil umum, boleh jadi dalil khusus, yang semuanya adalah dalil yang pada tempatnya.